Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-277 ini didukung oleh para pemain Susi sebagai tunggal Dewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Eni Budiono sebagai Tribuana, Indrawati sebagai Indreswari, Lanti sebagai Puya, Lili Nur Indasari sebagai Luhcinggan, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Guritno sebagai Pranayam, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Putri Tribuana terbaring lemah di atas ranjang. Pandangan matanya memancarkan rasa keprihatinan yang dalam. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi baru saja mengadukan perihal Prabu Jayanegara. Hamba sudah tidak tahan lagi, Ibunda Ratu. Apa yang dilakukan Kanda Prabu Jayanegara sudah sangat keterlaluan. Demikian pula hamba Ibunda Ratu. Hamba khawatir Kanda Prabu Jayanegara suatu saat datang lagi. Dan kami terpaksa tidak mampu melindungi diri kami, Ibunda Ratu. Tenanglah, Dewi. Dan kau, Raja Dewi. Persoalan kalian memang harus segera dipecahkan. Dinda Indraswari. Iya, Yunda Tribuana. Bagaimana menurut pendapatmu, Dinda? Kukira kita harus menyelamatkan anak-anak kita Kasihan mereka. Sepertinya Jaya Negara semakin digelapkan hatinya. Ampun Yunda. Dalam hal ini, sepertinya saya tidak mampu berbuat banyak. Jaya Negara tidak mau lagi mendengarkan perkataan ibu kandungnya. Hmm. Uh, kalau begitu, kita tidak mempunyai cara yang lain. Mungkin lebih baik Dewi dan Raja Dewi meninggalkan istana Majapahit. kata Putri Tribuana lirih terdengar. Namun kata-kata itu cukup jelas. Putri Tunggadewi dan Raja Dewi berpandangan sesaat lamanya. Putri Indreswari buru-buru meraih tangan Putri Tribuana dan membantunya duduk di tepi ranjang. Tolong tuangkan minuman untukku, Dinda Indraswari. Iya, Yunda. Hmm, Jaya Negara. Mengapa dia sampai hati berbuat tidak senonoh pada adik-adiknya? Tidak kusangka. Di mana letak kesalahannya? Apakah aku keliru memberikan dasar-dasar pendidikan kepadanya? Yunda Tribuana, ini minumannya. Silakan. Terima kasih Dinda Indraswari. Dewi, dan kau Raja Dewi? Iya, Ibunda Ratu. Jalan ini harus kita tempuh. Kalian tidak mungkin tetap tinggal di Istana Bajapahit. Apa yang telah dilakukan Jaya Negara pada kalian merupakan gejala-gejala yang sangat buruk. Kalau kita tidak awas, tidak cukup waspada, citra negeri Majapahit ini akan runtuh dalam sekejap. Dan apa yang telah dirintis Ramandamu akhirnya musnah tanpa arti. Karena itu, kukira sebaiknya kalian segera meninggalkan istana Majapahit. Lalu kami harus pergi kemana, Ibunda Ratu? Kalian harus pergi kemana? Itu bukan persoalan yang penting. Yang paling penting ialah kalian secepatnya meninggalkan Majapahit untuk menyelamatkan diri. Sebab menurut dugaanku, Jaya Negara tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan terus berusaha melaksanakan niatnya yang kotor dan busuk. Bagaimana Dinda Indraswari? Kau setuju rencanaku ini? Tungga Dewi dan Raja Dewi harus segera lengser, pergi dengan diam-diam dari istana. Iya, kalau memang hanya dengan cara itu mereka dapat diselamatkan, apa boleh buat Yunda Tribuana? Saya mendukung rencana Yunda. Terima kasih Dinda Indraswari. Ada apa Dinda? Hati saya sedih Yunda Tribuana. Mengapa saya harus melahirkan seorang anak seperti Jaya Negara? Dinda Indraswari, ini bukan kesalahanmu. Jaya negara adalah tanggung jawab kita semua. Para istri almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Memang Jaya Negara adalah putra kandungmu. Kemudian dia ku angkat menjadi anak. Tapi kitalah yang mengasuhnya sejak kecil. Aku yang merawatnya kau juga ikut membimbingnya. Dinda Pratnya Pramita juga ikut membina bocah itu. Demikian pula Dinda Raja Patmi dan Dinda Mahadewi. Kita semua ikut membesarkan Jaya Negara bersama-sama di Istana Majapahit ini. Karena itu, baik buruknya Jaya Negara menjadi tanggung jawab kita bersama. Sudahlah. Jangan menangis, Dinda Indraswari. Aku pun sedih. Tapi kita harus memecahkan persoalan ini dengan bijaksana. Sudahlah. Kalau saja saya tahu, jaya negara akan seperti ini jadinya. Lebih baik saya tidak melahirkannya ke muka bumi, Yunda. Jangan berkata seperti itu, Dinda Indraswari manusia lahir ke muka bumi bukan atas kehendak manusia itu sendiri. Semua ini sudah menjadi kehendak Dewata Agung. Seorang bapak hanya menjadi lantaran dan seorang ibu hanya menjadi papan atau tempat. Kita tidak mempunyai wewenang apa-apa tentang kehadiran makhluk hidup di muka bumi ini. Karena itu, kita tidak akan perlu menyesali kehadirannya, Dinda. Jangan. Nanti kita keliru memandang persoalan ini dari kacamata seorang bijak. Nah, Tungga Dewi dan kau Raja Dewi. Iya, iya Ibu Ratu. Jadi bagaimana? Kalian setuju meninggalkan istana Majapahit ini? Sebenarnya hamba sudah tidak tahan lagi Ibunda Ratu. Karena itu, hamba terima usulan Ibunda Ratu. Hamba setuju Ibunda Ratu. Memang sebaiknya kami pergi meninggalkan istana ini. Ah, kami takut Kanda Prabu Jaya negara semakin nekat. Baiklah. Kalau memang kalian berdua setuju, biarlah aku yang akan mengatur rencana pelarian ini kalian bersiap-siap saja. Dan ingat, jangan sampai rencana ini bocor. Aduh, Jinggan. Kau jangan terlalu berperasaan. Kau tidak tahu persoalan apa yang sedang kuhadapi, Puya. Persoalan apa? Sekarang ini, aku menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Karena itu, tidak ada yang bisa kuharapkan lagi dari istana keputren ini. Aku sudah tersisih. Gusti Putri tidak pernah menegurku. Tidak pernah memperlihatkan wajah yang ramah lagi padaku. Dan barangkali, aku sudah dianggap tidak pernah ada. Karena itu, mengapa aku masih tetap tinggal di sini? Lebih baik aku pergi saja. Ada apa kau ini, loh Aku sudah putus asa, Puya. Aku benar-benar merasa menjadi seorang yang tidak berguna. Apakah kau mempunyai kesalahan pada Gusti Putri? Kesalahanku sangat berat, Puya. Dosaku sangat berat. Kesalahan apa? Kau tidak pernah menceritakannya padaku. Tidak ada gunanya aku menceritakannya padamu, Puya. Biarlah kesalahan ini kutanggung sendiri. Jangan begitu, loh. Kita akan sahabat. Biasanya kau selalu berterus terang padaku. Siapa tahu aku dapat membantumu, loh. Tidak mungkin, Puya. Tidak ada yang bisa membantuku. Tidak mungkin ada yang bisa meringankan bebanku. <sighs> Sudahlah, Puya. Barangkali malam ini adalah malam terakhir aku tinggal di Istana Kaputrin. Besok pagi, aku akan mohon pamit. Dan kau tidak akan pernah melihatku lagi. Ah, kok begitu, lu? Aku tidak mau, ah. Kalau kau pergi, aku tidak mempunyai sahabat lagi. Jangan pergi, lu. Masih banyak dayang-dayang yang lain, Puya. Kau bisa berteman dengan mereka. Iya, tapi mengapa kau harus pergi, lu? Puya, ada kalanya seseorang terpaksa tinggal di suatu tempat. Tapi ada kalanya seseorang harus pergi meninggalkan suatu tempat dan berpindah ke tempat yang lain. Dulu, aku juga tidak pernah bermimpi akan tinggal di istana Kaputren ini. Sekarang pun aku tidak heran kalau akhirnya harus mencari tempat bernaung yang lain. Keadaan seseorang berubah-ubah, Buya. Selalu berubah. Barangkali hanya para dewa yang tinggal di nirwana yang tidak pernah mengalami perubahan. Siapa itu? Oh, ada prajurit lu Kami ditugaskan Gusti Putri untuk membawa Jinggan menghadap. lu kau dipanggil menghadap Gusti Putri. Ada apa ya? Oh, benar Gusti Putri memanggilku prajurit? Kau disuruh menghadap sekarang juga Jinggan. Oh, ah, baiklah, eh, kau tunggu di sini ya, Puya. Ayo prajurit, Ada apa sebenarnya dengan Lu Mengapa dia mau pergi? Hmm, mungkin benar. Dia mempunyai persoalan berat yang sulit dipecahkan. Hmm, tapi apa ada hubungannya dengan Gusti Putri? masih menyesali perbuatanmu itu, Lu? Aduh, Gusti Putri. Selama hamba hidup, hamba seringkali melakukan kesalahan. Tapi kesalahan inilah yang paling berat, Gusti. Kesalahan yang hamba lakukan terhadap Gusti Putri inilah yang paling besar. Dan rasa-rasanya tidak mungkin diampuni lagi. Baiklah. Kau masih menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang abdi kepadaku. Tapi jangan keliru. Aku sudah mengampuni kesalahanmu. Oh. Kau tidak perlu mendekam di ruang tahanan ataupun duduk menunggu hukuman para algojo. Tidak. Aku pun menyadari kau hanyalah orang suruhan. Bukan kau sebenarnya yang salah. Baiklah. Sekarang begini, Lu. Ya, Gusti Putri. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu itu. Ampun Gusti Putri, apakah kesempatan itu masih ada? Alangkah bahagianya hati hamba jika memang kesempatan itu benar-benar masih ada. Aku akan memberimu tugas berat. Kau sanggup memikulnya? Hamba sanggup, Gusti Putri. Tugas apa yang akan Gusti Putri limpahkan kepada hamba, kepada dayang-dayang bodoh ini? Tugas ini sangat berat. Dan barangkali kau akan terpaksa menempuh jalan bahaya. Aduh, Gusti Putri. Sekalipun nyawa hamba sebagai taruhannya, hamba sanggup mengerjakan tugas itu. Kalau memang ini merupakan kesempatan hamba untuk menghapus dosa hamba, maka hamba tidak akan menyia-nyiakannya. Ampun Gusti Putri, hamba mohon kepercayaan dari Gusti Putri. Begini Lucingan. tugas ini merupakan tugas rahasia kau harus membantu Tungga Dewi dan Raja Dewi melarikan diri dari istana Majapahit. Bagaimana? Kau sanggup mengerjakannya? Melarikan diri dari istana Majapahit? Kau sanggup mengerjakannya atau tidak? Oh, ampun Gusti Putri, hamba sanggup. Hamba akan menyerahkan segala-galanya untuk melaksanakan tugas ini. Uh, uh, lalu, apa yang harus hamba kerjakan, Gusti Putri? Dengarkan baik-baik, Lujinggan. Tungga Dewi dan Raja Dewi harus meninggalkan istana Majapahit tengah malam ini. Sekarang, kau pergi ke barak prajurit. Panggillah bekel Gajah Mada dan bekel Pranayam kemari. Katakan bahwa aku sedang menunggu di istana Kaputren. Baik, Gusti Putri. Hamba mohon diri. Bekel Gajah Mada? Ya, Gusti Putri. Kau sudah tahu mengapa aku panggil menghadap malam-malam begini. Ampun, Gusti Putri. Hamba sama sekali belum tahu. Bekel Pranayam, kau pasti juga belum tahu mengapa aku panggil menghadap. Sekarang dengarkan baik-baik. Aku akan melimpahkan tugas yang sangat berat pada kalian berdua malam ini. Sudah lama kau bekerja pada anakku Dewi. Begal Gajah Mada. Ampun, Gusti Putri. Hamba bekerja pada tuanku Putri Dewi sejak dari istana Kahuripan. Dan kau Begal Pranayam. Sejak kapan kau bekerja pada anakku Raja Dewi? Sejak hamba tinggal di istana Wengker, Gusti Putri. Hamba memperoleh kepercayaan dari tuanku Raja Dewi menjadi pengawal pribadi beliau. Baiklah. Aku percaya pada kalian berdua. Aku percaya kalian adalah dua orang pengawal pribadi yang setia kepada anak-anakku, Tungga Dewi dan Raja Dewi. Sekarang mereka, anak-anakku itu, sedang menghadapi persoalan yang gawat. Setelah kami bermusyawarah, akhirnya kami memutuskan Tungga Dewi dan Raja Dewi harus segera meninggalkan istana Majapahit. Nah, Gajah Mada dan kau Pranayam, bantulah mereka pergi diam-diam dari istana Majapahit. Jangan sampai rencana ini bocor dan gagal. Bagaimana bekal Gajah Mada? Bekal Pranayam? Kalian berdua sanggup menjalankan tugas ini? Sanggup, Gusti Putri. Bekal Pranayam akan terus mendampingi dua orang anakku. Seandainya memang mereka akhirnya dapat meloloskan diri. Sedangkan bekel Gajah Mada hanya kutugaskan melindungi mereka. Apabila rencana ini bocor dan kalian terpaksa berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Setelah nanti mereka memperoleh suasana yang aman, bekel Gajah Mada harus segera kembali ke istana Majapahit. Bagaimana? Sudah jelas keteranganku? Iya, kiranya cukup jelas, Gusti Putri. Kapan kami harus berangkat, Gusti Putri? Malam ini juga. Jangan sampai rencana ini tertunda oleh sebab apapun juga. Malam ini juga, Tungga Dewi dan Raja Dewi sudah harus pergi dari Istana Majapahit. Nah, kerjakan. Hamba siap menjalankannya, Gusti Putri. Sekarang kami mohon diri, Gusti. Pergilah. Mudah-mudahan dewata aku memberkati kalian semuanya. Dan kau Luh Jinggan, kau boleh mencari seorang teman yang kau percaya untuk membantumu melaksanakan tugas ini. Selanjutnya, kalian berdua kutugaskan terus mendampingi dewi dan Raja Dewi. Iya, Gusti Putri. Sekarang hamba mohon diri untuk membuat persiapan Gusti. Pekal Gajah Mada dan Pegel Pranayam segera mengadakan persiapan. Mereka segera mengatur rencana pelarian. Sementara itu, Luh Jinggan melangkah ke ruangan biliknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.